Yang keempat adalah an-nasab. Yaitu nasab dan ini disyaratkan minal Quraisy. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan dalam kitab Imarah ini Imarah telah dinyatakan ya. dalam hadis yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan An tabi'u li Quraisyin fi hada sya'ni muslimuhum wa kafiruhum yang muslimuhum li muslimihim wa kafiruhum li kafirihim mana hadis ini bahwa apa bahwa orang Quraisy itu menjadi imam sama saja ketika zaman jahiliyah sama saja ketika adanya Islam maka orang Quraisy adalah sebagai apa imam. Dan ini yang berkaitan dengan apa imam? Akbom. Ah, Artinya wajib dari dari Quraisy dan ini ijma di antara ahli sunnah. Kecuali apa orang-orang yang menyelisihinya seperti Rafidhah dan seperti yang lainnya. Maka ahli sunnah mensyaratkan bahasa imam adalah dari Quraisy. Kecuali apa yang terjadi hari ini di dalam dua perkara para ulama mengistisna Artinya mengecualikan bahwa imam tidak disyaratkan dari Quraisy. Pertama, yaitu apa? Imam al mutagolib Artinya Imam al mutagolib ini seorang imam yang berkuasa dengan atas kekuasaannya dan dia tidak dipilih oleh alul hali wal akbi dan mereka beristidlal dengan hadis wa in ta'amaru abdun habasyiyun. Yang kedua, apa yang terjadi hari ini? Ketika negara Islam terjadi negara-negara yang terpisah. Maka di dalam hal ini tentunya hari ini seperti negara-negara yang di luar negara sana maka jelas yaitu apa pemimpin-pemimpinnya bukan apa bukan Quraisy dan itu tetap apa tetap diakui dan wajib apa ditaati. Jadi ada yang dikecualikan hanya saja asalnya adalah apa Quraisy. Kemudian yang kelima adalah al-qudrah wa salamatul hawas. Di mana seorang imam adalah orang yang memiliki kemampuan dan selamat panca inderanya. Artinya tidak buta, ya, tidak bisu, tidak tuli. Artinya yang syarat-syarat untuk menjadi seorang imam. Ya. Dan ini jelas ya. Yang keenam adalah Al-Huriyah, merdeka. Jadi merdeka, artinya bukan hamba. Dan para ulama juga mengecualikan satu apabila seorang hamba tiba-tiba berkuasa dengan kekuasaan bisai wasina di mana dia berkuasa dengan pedang dan tombaknya yang dia miliki sehingga menjadi stabil satu negara dengan sebab dia maka dia diwajib ditaati. Setelah dia apa? Sampai kepada sebuah kekuasaan. Kemudian yang ketujuh adalah al-buluk, yaitu balik. Ya. Artinya as itu tidak boleh. Yang kedelapan adalah al-aklu. Yang kedelapan adalah berakal, artinya tidak gila, ya. tidak haram, tidak pikun. Ya. Kemudian yang kesembilan, al-ilmu al-mu'adi ilal isihan. Artinya memiliki ilmu yang sampai kepada derajat mustahid. Sebab seorang amir mesti apa dia? Mustahid. Yang ke sepuluh, para ulama mengatakan al-hibrah fi umuril harbi wasilmi. Seorang imam dia adalah harus memiliki pengetahuan tentang perang dan perdamaian. Kenapa? Karena kita mengetahui nanti bahwa jihad itu adalah bersama Amirul Mukminin. Jadi jihad tidak sendirian, tetapi jihad bersama Amirul Mukminin. Maka ini apa? Perkara-perkara yang wajib ada pada seorang iman. Jadi yang wajib ada pada seorang iman. Yang selanjutnya kaifiyatu nasbil Imam. Jadi bagaimana cara pengangkatan imam dan bagaimana menjadi seorang imam. Para muhakik mengatakan bisa dilihat dalam berbagai kitab bahwa imam akan jadi dengan tiga jalan. Jadi seorang akan menjadi imam dengan salah satu di antara yang tiga. Yang pertama, bihtiyaru alul halli wal aqdi jadi kaifiah yang pertama dengan pemilihan alul halli wal aqdi. Dan ini ada dua cara. Imma alul halli wal aqdinya ditetapkan oleh imam sebelumnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengisyaratkan kepada enam orang untuk memilih khalifah. Ini artinya apa? Ahlul alfinya ditetapkan. Dan bisa saja ahlul hali wal akli artinya dari kaum muslimin kemudian memilih iman. Maka ini apa? Seperti terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Oleh sebab itu para ulama mengatakan Abu Bakar As-Siddiq jadi imam bin nasi atau bi isyarah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi muslimin di mana Abu Bakar menjadi khalifah dengan dua perkara. Pertama adanya isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua atas pemilihan kaum muslimin. Di antaranya adalah al Hali wal Ati yang berada di Sakifah pada waktu itu. Yang kedua adalah dengan cara al-isyarah minal imam alladzi qablahu. Ikhtiar imam alladzi qablahu. Yang kedua adalah dengan cara pemilihan imam yang sebelumnya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka ini adalah perikop syar'i. Yang ketiga, para ulama mengatakan adalah bil mutaballi. Ini bil golaba. Yaitu apa? Apabila seseorang yang dengan kekuatannya bikudrotihi wa bisultatihi wa maka dia bisa menyetabilkan suatu kondisi dan dia berkuasa dengan pedang dan tombaknya dengan senjatanya dengan kekuatannya maka dia menjadi seorang imam dan para ulama mengatakan apabila ada seorang imam seorang amir yang tidak dipilih oleh alul hali wal akdi dan tidak dipilih oleh imam sebelumnya tetapi dia tiba-tiba menjadi seorang amir bisaifihi wa bisinanihi wa biqudratihi wa bisawtatihi maka dia adalah imam yang wajib ditaati dan wajib kita berbaikah kepadanya dan para ulama mengambil dalil itu hadis Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam usikum bittaqwallahi azza wajalla wasam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'abdun habasyun. Jadi hadis ini dipahami oleh para ulama bahwa karena syarat menjadi seorang imam ini adalah seorang yang merdeka, kenapa digambarkan bahwa orang apa? Seorang hamba ditaati. Maka para ulama mengatakan bahwa hadis ini dipahami dua sisi. Sisi yang pertama ini mimbab Mimbab mubalago. Artinya apa? Saking wajibnya taat kepada seorang amin. Yang kedua, bahwa hadis ini mengisyaratkan kepada satu hal yang manakala ada kepemimpinan yang dia itu adalah tidak terkumpul syarat-syarat imamat, tetapi dia berkuasa dengan kekuasaannya, dia berkuasa dengan sultahnya, dengan kudrohnya, maka wajib ditaati maka wajib apa dia ditaati. Dan ini apa yang ada dalam kitab-kitab para ulama sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarah Zadul Mustaqna dalam masalah al-qadha. Jadi ini adalah di antara tata cara terjadinya ataupun diangkatnya seorang apa? Seorang seorang amir. Jadi kapan dan bagaimana menjadi seorang seorang amir. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah bai'ah. Mana dalam kitab ini telah dijelaskan tentang masalah wajibnya membai'ah kepada seorang amir. Jadi wajibnya membai'ah seorang seorang amir. Wajibnya mengakadkan bai'ah. Wajibnya kita mengakadkan apa? Bai'ah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, "Man mata wa laysa fi unukhi bai'an mata mitatan jahiliyah." Jadi, barang siapa yang tidak ada di lehernya ikatan bai'an, maka dia adalah mati dalam keadaan mati jahiliyah. Maka di sini apa? Apabila telah tegak dan ada seorang amir, ya, maka atas seluruh kaum muslimin wajib akdul bai'ah. Yaitu wajib untuk mengikat bai'ah. Dan wajib untuk mengikat ketaatan kepadanya. Maka ini adalah perkara yang merupakan ijma di kalangan kaum muslimin. Ijma di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian perlu diketahui dua perkara di sini yang tadi telah disyaratkan. Pertama, siapa yang wajib dibaiat? Dan kepada siapa kita berbaiat dan bagaimana kita berbaiat? Ihwatu iman rahimakumullah. Tadi dikatakan berbaiah adalah kepada seorang imam, kepada seorang amirul mukminin. Imam dia jadi seorang amir dengan ikhtiar alul hal wal akdi. Atau dia menjadi imam dengan isyarat dari imam sebelumnya. Atau dia menjadi imam dengan sebab kekuasaannya, dengan sebab kekuatannya, maka wajib kita untuk membaiah kepadanya apabila dia telah menjadi imam. Maka apa? Para ulama menjelaskan, maka yang diwajib yang yang dimaksud dengan imam yang wajib kita itu untuk mentaatinya dan wajib kita untuk mengakadkan bai'ah kepadanya adalah al-imam al-mawjud, al-ma'lum, al-zahir. Yaitu imam yang ada, imam yang nampak, imam yang diketahui kekuasaannya, imam yang diketahui dia menguasai tentang tempat, bukan imam yang tidak memiliki tempat. Bukan imam yang tidak memiliki kekuasaan, bukan imam yang tersembunyi, Artinya apa? Bukan imam-imam di bawah tanah. Ya. Bukan imam-imam yang bersembunyi. Tetapi imam yang wajib dibai'ah adalah imam yang bahir maklum. Yaitu siapa? Imma tadi dengan adanya pemilihan alul halwa abdi. Atau diisyaratkan oleh imam sebelumnya. Atau dia dengan kekuasaannya. Maka itu adalah imam yang wajib kita berbaikat kepadanya. Adapun berbaikah kepada jamaah-jamaah dan kepada imam-imam jamaah maka ibadat iman yang dirahmati oleh Allah taala maka ini adalah bid'atun munkarah. Wa wasilah ila tafriki bainal muslimin. Adapun berbaikah kepada imam-imam jamaah berbaikah kepada pemimpin-pemimpin jamaah-jamaah maka ini hukumnya bid'ah dan merupakan wasilah untuk memecah belah kaum muslimin. Jadi memecah belah kaum muslimin, maka bai'ah adalah kepada imam yang a'zam. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hudzaifah Talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Tsumma qala aidan wa ta'zil tilkal firraqa kullaha karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan kepada Hudayfa ibnu Yaman ketika terjadinya berbagai bentuk perselisihan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya Hudayfa, "Famada tak muruni in adrok tudali? Apa yang kau perintahkan jika aku mendapatkan hal itu?" Pokoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faktazil tilkal kullaha, Tinggalkanlah firok-firok tersebut Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Maka komitmenlah, tapakilah jamaah kaum muslimin bersama imam mereka. Artinya apa? Imam yang wajib kita berbaikat kepadanya, imam yang wajib kita taat kepadanya adalah imam dalam arti imam al maujud al-maklum, man indahu sultah wa man indahu qudrah yaitu imam yang memiliki kekuasaan, imam yang memiliki teritorial, bukan imam yang di bawah tanah, bukan imam yang tersembunyi. Sebab mereka adalah bukan imam dalam isyarat-isyarat ayat Al-Quran, bukan imam dalam isyarat-isyarat hadis. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan al imamu junnatun, di mana imam ini adalah orang yang akan memberikan suaka politik kepada kita. Imam itu adalah orang yang akan memberikan kenyamanan kepada kita, orang yang akan bisa menjaga kita, orang yang memberikan kestabilan politik, orang yang memberikan kedamaian, bukan imam yang menyebabkan kita takut. Berbeda dengan imam-imam jamaah hari ini, di mana ketika kita berbaikah kepadanya, maka kita menjadi kaum yang takut. Maka kita menjadi orang-orang yang dikejar-kejar dan mereka tidak bisa memberikan suaka politik kepada kita. Mereka tidak bisa memberikan penjagaan kepada kita. Tetapi imam yang dimaksud adalah imam yang memiliki sultan, imam yang memiliki kudroh, imam yang memiliki teritorial, imam yang memiliki kekuasaan, imam yang memiliki bisa mendamaikan, bisa dia menjaga kita. Bukan imam yang tersembunyi yang diwajibkan kita berbaikan kepadanya. Kemudian lihat kepada fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam fatwa yang dinamakan dengan liqa'u maftuh. Ketika beliau ditanya tentang kaifiatul bai'ah. Maka dalam fatwanya yang panjang beliau menyebutkan dengan tariqatul bai'ah. Di mana bai'ah itu kembali kepada apa yang tadi dijelaskan bahwa bai'ah apa-apa yang telah terjadi dalam sejarah Islam yang membayar imam adalah amirul adalah apa? Alul halli wal akli. Alul halli wal akli. Dan tidak disyaratkan bahwa harus semua umat ridho kepada imam ini. Sebab tidak mungkin. Kalau harus seluruh manusia, seluruh masyarakat ridho kepada seseorang, Sebab goyatun nas blok. Maka apa? Yang wajib kita mentaatinya, yang wajib kita meniatkan bai'ah, yang wajib kita meniatkan taat kepadanya adalah imam yang telah dibai'ah oleh al wal aqdi. Dan setelah itu kaum muslimin tidak diwajibkan setiap orang, orang tuanya, anak kecilnya, dia diberbaiat ataupun ada perwakilan-perwakilan untuk membayar, itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam. Ketika Abu Bakar Siddiq menjadi imam, maka cukup siapa? Orang-orang yang ada di Sakifah. Kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika Utsman radhiyallahu taala ketika Ali radhiyallahu taala menjadi khalifah, maka ihwat iman kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala. Demikian yang hakikat baiat. Artinya apa baiat? Tidak wajib safar. Artinya apa? Tidak wajib Bayar kepada imam itu berarti harus jabat tangan dan kita keliling umpamanya ke desa-desa membayar per orang. Tidak ada, nggak pernah terjadi. Nah, sedangkan dalam harokah-harokah tertentu kita lihat di mana mereka mewajibkan bayar dengan bayar yang bid'ah. Pertama apa? Bayar kepada orang yang tidak dikenal. Bayar kepada orang yang tidak dikenal. Jadi kalau ada harokah tertentu, ayo kamu bai'ah. Imamnya mana? Oh kamu jangan dulu tahu. Jangan dulu tahu ya. Imamnya apa? Sembunyi. Imamnya masih apa sembunyi. Nanti kamu akan tahu. Gimana kita membayar orang yang tidak tahu? Yang kedua kalau ditanya mana teritorialnya? Ya, ini gerakan bawah tanah cacing. Artinya apa? Dia tidak tahu mana teritorialnya. Ini imam imam apa ini? Nah kalau kita di penjara siapa yang akan apa? Yang akan membela? Kalau kita ada yang menganiaya juga tidak ada yang membela. Ini bukan iman. Ini apa kita? Kemudian ihwat iman rahimakumullah. Nah, kita juga melihat tentang apa? Bai'ah ini. Di mana apa? Bai'ah ini di sebagian harokah ini kenapa dikatakan bai'ah bid'ah? di mana seolah-olah bayang ini ada pemisah. Bayang ini khusus untuk untuk orang elit. Orang biasa tidak bayang. Bagaimana apa syariat ini dibedakan? Jadi kita akan melihat di dalam harokah-harokah Islam tentang bayi bayang ini. Ya, dalam harokah-harokah tertentu orang yang dibayat itu ada orang tertentu. Dan dalam satu apa? Satu pelajaran yang diajarkan dalam gerakan-gerakan Islam di mana ada marhala orang begini-begini sampai kepada derajat bai'ah. Nah sekarang kita mengatakan kalau bai'ah itu wajib, bagaimana orang awam dikatakan tidak boleh melaksanakan yang wajib? Hanya orang-orang tertentu melaksanakan apa? Wajib. Kemudian apa? Kita membiarkan orang-orang awam tidak melaksanakan Islam. Hanya orang elit melaksanakan Islam. Jadi Islam seperti apa ini? Syariat seperti apa ini? Dibedakan antara apa? Antara orang awam dengan orang alim. Antara orang biasa dengan orang elit. Nah, ini apa? Menunjukkan bahwasanya bai'ah seperti ini adalah bai'ah bidah munkar. Itu bai'ah yang bidah dan bai'ah yang munkar. Maka dinyatakan dalam hadis-hadis yang ada dalam kitab Imarah ini dikatakan bahwasanya al bai'atu li amiril mu'minin lil khalifah au lil imamah. Di mana bai'ah itu adalah kepada amirul mu'minin, kepada khalifah ataupun kepada seorang imam yang dengan tiga jalan tadi. Artinya apa? bukan kepada jamaat-jamaat, kepada imam jamaat ataupun kepada pemimpin-pemimpin apa? tertentu, tetapi yang dimaksud adalah kepada imam yang di sisinya ada kekuasaan, yang di sisinya ada kubroh, itulah yang dimaksud dengan bayah yang wajib kita untuk apa? E, berbayah kepadanya. Kemudian Perkara yang penting untuk diisyaratkan juga Apakah kewajiban taat kepada seorang amir hanya di dalam atau hanya kepada imam awam ataukah kepada amir-amir yang ada itu pun wajib taat. Tidak diragukan lagi bahwa yang terbaik dan itu yang disyaratkan dalam banyak hadis bahwa hendaklah kaum muslimin berada di atas imam yang satu tahta imamin wahidin tahta khalifah di mana kaum muslimin itu berada di atas imam yang satu di atas khalifah tetapi indal udri indal intirar. ba'da ta'addudil a'immah. Tetapi ketika adanya udur dan ketika terjadinya borurah sebagaimana yang kita lihat hari ini ketika kaum muslimin terpisah dalam negara-negara tertentu, terpisah kepada negara-negara, dan setiap bilad memiliki amir yang menjadi hakim di tengah-tengah mereka. Maka yang hak dan ini adalah merupakan Perkara yang penting tetap kaum muslimin diwajibkan untuk taat kepadanya. Dan kewajiban taat kepadanya seperti kita mentaati kepada seorang imam Allah. Itu yang dinamakan dengan khalifah. Dalam hal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala berkata, Al-a'immatu mujmi'una min kulli madhhabin ala anna man taghallaba ala buldanin buldan law hukmul imami fi jami'il asya walau la hadha mastaqamati dunya li anna nas fi zamanin tawilin qabla al imami Ahmad ila yaumin hadha mastama'u ala imamin wahidin ولا ya'rifuna ahadan من العلماء ذكر anna syai'an من ahkam la yasih ila bil imami azam. Ila bil Beliau mengatakan para ulama bersepakat dari setiap madhab barang siapa yang berkuasa atas satu negara atau dua negara, ini dia menguasai dan di tangannya stabil politik maka baginya adalah hukum sebagai imam dalam setiap perkara. Sebab kalau tidak begini, maka tidak akan tegak dunia ini. Artinya tidak akan terjadi kedamaian apabila ya apa yang ada hari ini itu tidak wajib ditaati. Karena manusia dalam waktu yang lama sejak sebelumnya Imam Ahmad dan sampai hari ini maka mereka tidak berkumpul di atas imam yang satu dan tidak diketahui salah seorang di antara ulama menyebutkan di dalam hal ini ada satu hukum yang tidak sah kecuali kepada Imam A'bam. Artinya apa? Tidak diwajibkan taat kecuali kepada Imam A'bam. Wakala Imam Syaukani rahimahullah taala dan berkata Imam Syaukani, "Wala." Ta'atul khalifatul lati waqa'al istimau alaih. Wakaan al muradu khalifah ayu qatrin minal aktar in lam yujman nasu ala khalifatun fi jami'il biladil islamiyah fi asnaid daulatil abbasiyah bal istaqala kulu iklim biqaimin bi umurihim id law hamala hadithu ala khalifatin Ali ahlul islam la qallat faidatuhu yang mananya apa? Bahwa kalau hadis yang bunyinya yaitu man kharaja an ta'atil imam wa faraqatil jamaah mata pamaitatuhu mitatun jahiliyah. Kalau hadis ini hanya dikaitkan kepada khalifah ataupun imam akbam saja dan tidak dikaitkan kepada imam-imam dalam negara-negara Islam hari ini, maka akan sedikit faidahnya dan tidak menunjukkan kepada makna yang sesungguhnya dari hakikat Allah Ta'ala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan taat kepada seorang amir. Nah, jadi artinya apa? Bahwa ketika telah terjadinya istilah di mana setiap negara memiliki imam memiliki amir tersendiri maka kedudukannya adalah sama dengan Imam A'bam dari sisi wajibnya kita mentaati dari sisi kita wajib untuk mengakadkan bai'ah kepadanya dan wajib untuk mentaatinya dan diharamkan atas kita untuk mengangkat senjata dan memberontak kepadanya selama kita tidak melihat kekupuran yang nyata di sisinya. Maka ini adalah perkara-perkara yang dianggap penting ketika kita memahami tentang hakikat makna imamah. Kenapa? Karena sebagian harokah Islam maka mereka menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin di mana mereka tidak menetapkan ketaatan dan tidak mewajibkan ketaatan dan tidak berbaikan kepada umaro-umaro ini. Jadi kepada umaro pemimpin-pemimpin yang ada di negara-negara Islam yang muslim. Jadi yang pemimpin yang muslim yang itu dinamakan daulah Islam karena mereka mengatakan bahwa pemimpin yang wajib ditaati adalah hanya apabila dia itu adalah seorang khalifah. Hanya kalau dia itu adalah sebagai imam akbar. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan dalam hadis, Yali alaikum umaro. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan datang kepada kalian para pemimpin, artinya banyak. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, Bani Israel mereka dipimpin oleh Nabi. Apabila Nabinya mati, maka datanglah Nabi setelahnya. Kemudian demikian juga kita akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin. Setiap mati pemimpin sebelumnya, maka datang pemimpin setelahnya. Sumakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam patuk firun. Lalu setelah itu akan datang dan banyak pemimpin-pemimpin. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mentaatinya dan untuk menunaikan hak dan kewajiban kita atasnya. Dan apabila terjadi fitnah maka kita disuruh minta hak kepada Allah, hak kita kepada Allah ketika mereka tidak menunaikan hak kita. Itu menunjukkan apa? Isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadinya pemimpin-pemimpin. Lalu setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita taat, yang menunjukkan bahwa ketaatan kepada Amir tidak hanya kepada Amir A'wam atau Imam A'wam atau yang dinamakan apa? Khalifah. Fahad Amrul muhim. Maka ini adalah perkara yang sangat penting. Yang selanjutnya, apa yang diisyaratkan dalam kitab ini adalah apa hak seorang imam dan kewajibannya dan apa hak kita dan apa kewajiban kita kepada seorang imam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, imam ataupun amirul mukminin dia memiliki tugas yang sangat agung. Tugas yang sangat berat. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah melarang seseorang minta dengan kekuasaan. Seseorang tidak boleh meminta kekuasaan. Seseorang meminta sebuah kedudukan. Tetapi yang terbaik adalah orang diberikan kedudukan dia menjaga amanah, lalu dia menunaikan tugasnya. Kenapa? Karena seorang imam memiliki tugas yang sangat besar. Dan dinyatakan oleh Imam Al-Marwardi rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya ada sepuluh tugas bagi seorang imam. Ada sepuluh kewajiban bagi seorang imam. Kewajiban yang pertama adalah himayatu baydatil Islam, himayatu din, himayatu syairil Islam. Yang pertama adalah menjaga kekuatan Islam. Dalam arti di sini bahwa seorang imam memiliki tugas untuk menjaga negara Islam. di mana dia harus mampu menolak setiap rekayasa musuh-musuh Islam. Jadi mereka yasa apa mampu untuk menolak setiap rekayasa dari musuh Islam. Oleh sebab itu bagi seorang amir harus memiliki kemampuan dalam apa? Al-hibratu fil ghazwah aw fil harbi wasiyasatu fis silmi wal ahli. Di mana seorang imam maka dia harus memiliki kemampuan pengetahuan di dalam perang dan memiliki kemampuan pengetahuan di dalam bentuk-bentuk perdamaian dan siasah yang ada di dalamnya. Sebab jangan sampai seorang amir bahwasanya dia adalah tertipu rekayasa oleh musuh-musuh Islam. Tugas yang kedua adalah himayatuddin, himayatu syairil Islam. Tugas yang kedua adalah menjaga agama. Menjaga syiar-syiar Islam. Jadi dia diperintahkan Itu adalah tujuan utamanya. Menjaga agama Allah. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Iqamatu syair Islam yaitu menegakkan syiar-syiar Islam. Seperti apa? Menegakkan sholat berjamaah, haji, saum. Oleh sebab itu apa? Haji bersama imam. Kemudian imam adalah memiliki tugas juga menjadi imam di dalam apa? di dalam sholat berjamaah dan apabila terjadi umpamanya id ataupun ketika id maka imam juga memiliki tugas asalnya dan dia menjadi imam dan menjadi khotib itu asalnya maka dia adalah bertugas untuk menegakkan syiar-syiar Islam dan menjaga syiar-syiar Islam Yang keempat, yaitu aslul qada wal ahkam. Di mana imam memiliki tugas juga untuk menyelesaikan penegakan hukum-hukum menolong orang yang dolim memberikan hak kepada orang yang memiliki haknya. Menyelesaikan dua orang yang bersengketa. Menyelesaikan dua kaum yang bertengkar. Ini adalah merupakan wajibatul imam. Kewajiban-kewajiban imam. Maka oleh sebab itu imam dia juga harus memiliki kemampuan di dalam masalah kodok. Jadi menyelesaikan apa? Permasalahan. pak Memberikan hak kepada yang memiliki hak. Dan dia menolak berbagai bentuk kedoliman. Artinya membantah menolak berbagai bentuk kedoliman dan memberikan hak kepada yang memiliki hak. Yang kelima, ikomatul jihad. Menegakkan jihad. Yang dimaksud di sini adalah kita al-kufar wal mu'annidin wal musyrikin yaitu termasuk di sini apa jihad tolak jihad menuntut orang kafir agar masuk Islam dan mereka diberikan pilihan di antara tiga perkara al-Islam al jizyah au kita di mana diseru untuk masuk Islam kalau tidak ingin maka bayar jizyah. Kalau tidak bayar jizyah berarti apa? Diperangi. Sehingga para ulama mengatakan paling tidak imam berkewajiban untuk menegakkan jihad setahun satu kali. Karena jihad hukum asalnya adalah fardu kifayah yang berkaitan dengan apa? Jihad tolak. Jihad menundut orang kafir masuk apa? Islam. Ini adalah min wajibatil imam. Kewajiban apa? imam. Maka jihad tolak itu tidak dilakukan oleh jamaah-jamaah. Tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ataupun individu. Kenapa? Karena kalau satu kelompok menuntut orang kafir masuk Islam lalu kalah, maka negara Islamnya yang akan dijajah nanti. Dan ini akan terjadi kerusakan dan mudarat yang menimpa kepada kaum muslimin. Yang keenam, ikomatul hudud. Al-murad al-hudud syar'iyyah. Yang keenam adalah menegakkan hukum hudud. Menegakkan ukubah. Seperti potong tangan, hukum ranjang, Had bagi orang yang minum khamar. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh individu ataupun apa? jamaah tertentu. Ini adalah yang keenam. Yang ketujuh, dia memiliki tugas adalah Isa'atul amni wal istiqrar. Artinya apa? Menciptakan kedamaian. Menciptakan ketentraman di tengah-tengah umat. Jadi seorang waliul amr, orang yang diberikan kekuasaan dan yang berkuasa maka dia harus bisa menciptakan keamanan dan kedamaian. Sebab secara pokok kita mengetahui bahwa tidak akan jika Amir yang benar kecuali stabil di tangannya apa? Politik. Yang kedelapan. Di cara kewajiban imam apa? Tahiyah tajuhun nas. Di antara kewajiban imam adalah menyediakan dan menyiapkan setiap perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Artinya ini mesti ada terjadi. Kenapa? Ya, karena kalau dia menjadi seorang imam, apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, kata mungkin kita mengetahui mesti adanya rumah sakit, mesti adanya sekolah, mesti adanya ini. Itu min wajibatin imam. Di antara kewajiban apa? Imam. Walaupun di dalam melaksanakannya tentunya tidak apa? Tidak sendiri. Yang kesembilan. Di antara kewajiban imam adalah yaitu kismul gonaim atau qasmul gonaim membagikan goniman atau pay dan yang lainnya. Yang ke-10 himayatu amwalul muslimin wa taqsimuha ila ahliha di antara kewajiban Amirul Mukminin yang ke-10 adalah menjaga harta kaum muslimin dan membagikannya kepada yang berhak. Maka ini adalah di antara kewajiban seorang amir. Kewajiban seorang apa? Khalifah. talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang amir itu tidak akan bisa melaksanakan negara sendiri. Maka dia mesti memiliki awan, para pembantu. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan al-wilayatu nau'an, wilayatul amah, wilayatul khasah. Ada kepemimpinan yang umum, ada kepemimpinan yang khusus. Maka seorang amir berhak memilih poin-poin sebagai berikut yang menjadi pembantu baginya. Yang pertama adalah ikhtiarul wakil fikul iklim minal aqalim Al-Islamiyah. Di mana seorang imam memiliki kekuasaan untuk memilih amir. Apabila terbagi kepada beberapa negara, maka setiap daerah diangkat amir oleh Amirul Mukminin. Seorang waliul amr ataupun waliul ahad Artinya dinamakan walul ahad yaitu wali yang dipilih oleh amir. Dalam setiap tempat yang dibutuhkan dan berdasarkan istihadnya seorang amir. Ya, seperti umpamanya sekarang setiap daerah ada amirnya. Kemudian termasuk juga apa? Ikhtiar hali wal akbi Memilih dewan surau. Dan ini telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dinyatakan dalam Sahih Bukhari dalam kitab At-Tamasuk bil Kitab wa Sunnah beliau menyebutkan di antara kebiasaan Umar setiap akan menyelesaikan masalah maka dia mengajak musyawarah ahlul ilmi dan beliau memilih ahlul ilmi untuk bermusyawarah dengannya dan dalam hal ini Umar ibn Khattab radhiyallahu taalaanhu memilih enam tim syuraf untuk memilih khalifah setelahnya. Maka ini juga adalah merupakan yaitu apa? kekuasaan ataupun diantara merupakan kebijakan seorang amir dalam sebuah apa? negara. Kemudian diantaranya apa? Memilih yang dinamakan kodi-kodi. Itu kudot. Di mana seorang amir di dalam memilih dan ini yang wajib kita pahami sedikit. Bagaimana seorang amir, amirul mukminin memilih para apa? Para pembantunya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Asyiyah Sasarinya beliau mengatakan bahwa bagi amir dan ini adalah merupakan siasa syariah ya, dia harus memilih orang yang paling bisa menciptakan masalah. Jadi ikhtiar al aslah